بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فذلك يومئذ يوم عسير ala al-kafirin ghairu yasir Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. wa man khalaqtu ذرني ومن lahu ma lam mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida ثم يطمع أن أزيد biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasa muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan dia sendiri. Dan sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kalla qamar wal layli idh adbar Sekali-kali tidak, demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Lari daripada singa. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.